ditanyakan sama Ustaz Abu ini yeah. mengenai dulu pertama kali kan Ustaz Aman pernah uh, ada surat kan gitu ya surat eh, beberapa uh, itu mungkin ingin bagaimana tanggapan Ustaz Abu gitu kan yeah. ada juga catatan-catatan yang menurut kami um, perlu juga diklarifikasi sama Ustaz Abu atau mungkin apa yang diperjelas lagi ada beberapa yeah. di media barangkali ini entah entah salah media yeah. atau iya. bagaimana iya. salah satunya mungkin mengenai uh, ketika Ustadz mengirimkan apa namanya surat ya waktu itu ke istana ya yeah. itu ada saya baca di internet itu Uh, mengatakan uh, mengatakan tentang saudara kepada SBY gitu loh kan ya, ya. gitu ya iya. saudara itu bagaimana gitu kan saudara sesama muslim kan ya. bagi kami mungkin kurang tepat gitu. Ya, ya. Ini perlu diklarifikasi itu yang ya. yang yang apalagi Ustaz Uh, yang terakhir barangkali ini mungkin ada masukan juga dari Ikhwan tentang buku yang terakhir ini tarbiyah dengan Abu Jibril itu apa tarbiyah yang terakhir itu? Iya, iya, tarbiyah. Tarbiyah apa ya? Syariah apa ya? Tarbiyah. Itu di halaman 60, kalau katanya di dalam 60 bukunya juga saya belum lihat. Ada pernyataan tentang piagam Jakarta. Uh, entah siapa yang ini apa Ustaz atau Ustaz Abu Jibril e, eh, sekolah terkesan piagam Jakarta itulah menjadi menjadi final begitu bagi bagi umat Islam di Indonesia gitu bahwa piagam Jakarta itu bagi kami juga ini juga kurang tepat juga iya. gitu Ustaz. Iya baik. Mm, perlu diklarifikasi juga gitu. Jadi mengenai Iya. iya. Kalau yang piagam Jakarta kemungkinan itu pembahasan masalah kita itu Oh iya iya, begitu betul. Dalam buku atau kalau nah itu yang berapa itu? entah yang baru kata yang ini yang, yang paling terbaru itu itu masalah anu apa nama itu, saya pernah pernah itu itu tujuan saya hmm. hanya untuk menunjukkan bahwa orang kafir itu berkhianat Yang hmm. ya, Jakarta itu kan orang Kristen ikut menandatangani, hmm. tapi ternyata tidak ternyata menghalangi. Jadi itu tujuannya bukan menunjukkan kebenaran Piagam Jakarta, tapi untuk menunjukkan bahwa Iya. Orang kafir itu kalau berjanji mesti berkhianat. Oh begitu. Itu tujuannya itu. Kemudian mengenai SBY, saudara memang saya anggap SBY itu masih goblok, perlu diberi pengertian. Sebelum kita beri pengertian dengan baik hmm. dan dia menentang, nah, mm-hmm. kita eh, tidak boleh takdir tanya dulu. Mm-hmm. Karena saya anggap dia itu bodoh, tidak memahami. Tapi setelah kita kirim surat, dan tidak ada pelatihan nah, itu lain nah, persoalan hmm. ya kan hmm. jadi sekarang kalau manggil ya tahu sekarang ya kalau manggil ya ya ya itu persoalannya di situ kemudian siapa itu ketua MPR oh, no. ya, itu, itu orang pinter jadi saya pikir dia itu takwil saja takwil ya, itu hmm. perlu kita adakan satu uh, eh, munadoro dengan dia gitu. Hmm. Jadi dia itu orang pinter, tentunya dia mentakwilkan. Dia sebenarnya menerima Islam, tapi takwilnya dia begitu. Jadi hmm. kita tunjukkan bahwa itu takwil apa namanya takwil dolar gitu ya kan itu perlu kita adakan pembicaraan itu gitu mengenai masalah ketua MPR itu hmm, iya, ya, kan? ya. saya belum berani mentakjilkan, mentakfirkan dia hmm. sebelum kita berhadapan kemudian saling adu hujah karena dia memang itu mentafsir. Ya. Oh, iya. Itu itu anu saya begitu. Saya. Dan saya dengar itu sampai sampai di mana itu sudah dengar atau belum? Saya Abdul Qadir bin Abdul Aziz itu tarojuk katanya. Yang tak saya yang memberitahu orang Mesir sendiri datang ke sini, dokter. Dia sendiri sangat yang ini tarojunya itu kok ifrat, sangat ifrat. Gitu jadi nah itu sampai di mana kebenarannya ini saya sudah saya selidiki itu jadi sangat apa namanya yang nah, tadinya saya itu menyatakan bahwa pemerintah itu merupakan semuanya kemudian tahu-tahu menyatakan bahwa kita harus mentaati gitu tekan sekarang statusnya nah, itu yang harus dianu yang harus diselidiki walau alam kan sekarang masih di di di saya penjara kalaupun iya itu mungkin tekanan penjara iya betul nah itu itu ya anu saya ya kan ah, tidak bisa dipegang Orang orang itu sendiri datang ke sini hmm. kalau oh, ya. Ah. apa keterangan yang dinisbatkan kepada beliau kitabnya ada namanya wasiqatu tarsyid hmm. lil amal al jihadi tentang ya. jadi pelurusan amal jihadi amal jihad alami nah judulnya wasiqatu tarsyid ada sudah ada kitabnya cuman masih file kemudian itu terlepas terlepas dari benar atau tidaknya penisbatan kepada Syekhul Qadir, tapi itu hmm. sudah dibantah oleh beberapa ulama. Di antaranya Syekh Aiman Al-Zahiri hmm. dalam kitab At-Tabri'ah. Hmm. Itu sekitar 225 halaman. Kemudian Syekh Abu Yahya Alibi bentuk video sama bentuk kitab. Kitab itu terbaru, kitabnya at itu baru jilid pertama. Hmm. Halaqah al-Ula itu aja sekitar 8 bulan halaman. Hmm. Kemudian saya Abu Basir juga membantah hmm. tentang penisbatan tawasuk yang kepada Syaikhul Qadir. Memang sangat fatal. Ya. Jadi yang beliau dulunya sangat keras terhadap tauhid. Nah itu, maka iya. sangat keras. Kan? Orang muslim tadi itu juga sangat heran, maksud tawajuk itu. 180 derajat betul-betul berbaliknya gitu saya bilang ya itu saya kalau saya menduga itu karena tekanan tekanan jadi kita jangan percaya dulu tapi iya. umpama ada benar tulisannya kita harus down dulu itu tekanan jadi bukan karena ke Herman yeah. begitu ya kan maklumlah orang kita di Mesir itu kan sangat keras tangan gitu ya kan makanya membantahnya juga dengan kitab-kitabnya beliau sendiri eh? ulama-ulamanya membantah oh, iya. itu dengan kitab Al-Jami dengan kitab Al-Huda yeah. nah ya itu kan dengan kitab-kitabnya kan memang dia itu kan tahu soalnya memang iya. dari kitabnya ya iya, kan iya. di sini yang kita anukan tapi ya sampai hari ini kita masih berpegang kepada pandangan-pandangan beberapa hal pengalaman yang kita Mungkin mau eh, iya. mungkin hal-hal yang sepakati ya, berkaitan dengan masalah tadi pelaku syirik hmm. eh, kita dari sebab kejahilan ya, atau takwil. Ya. Mungkin uh, saya tidak sepakat dan di sini insya Allah saya akan mengutarakan dari, dari Alkitab dan Sunnah juga ijma ulama tentang bahwa pelaku dari akbar karena kejahilan terhadap hukum tidak diundur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173 Tiga, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala e, mengambil dari Banu Adam sebelum terlahir ke dunia. Yeah misak perjanjian iya. untuk pengakuan terhadap rububiyah Allah yang mengharuskan orang untuk mentauhidkan uluhiyah. Tujuannya apa? Kata Allah, tujuan Allah mengambil misak itu adalah antaqulu yaumal qiyamati innakunna an supaya kalian tidak mengatakan di hari kiamat saat diazab karena sebab berbuat syirik bahwa sesungguhnya kami lalai dari hal ini. Maksud kami tidak tahu ini syirik Eh, dalam kitab Aqidatul Muwahhidin sebutkan tentang tafsir ayat ini maksudnya Allah tidak menerima alasan ketidaktahuan terhadap hukum. Itu pertama. Alasan kedua, aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apa supaya kalian tidak mengatakan bahwa yang melakukan syirik ini pelanggaran terhadap misa ini nenek moyang kami hmm. sedangkan kami generasi berikutnya yang hanya ikut-ikutan hmm. maksudnya Allah tidak menerima alasan taklid ikut-ikutan Jadi sini para ulama menyebutkan dalam kitab Aqidatul Muwahhidin di sana disebutkan 20 sekian risalah tentang bahasan tidak ada uzur pelaku syirik akbar karena kejahilan takwil ijtihad taklid sebutkan ayat ini merupakan dalil tidak diterima e, eh, dalam masalah syirik akbar ini e, uzur karena kebodohan atau taklid. Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan wala fihi dilalatun annal mukhallid fit tauhid la yu'zar. Dalam ayat ini terhadap dilalah bahwa orang yang taklid dalam masalah tauhid tidak diuzur. Masalah syirik. Iya, masalah syirik. Kemudian juga dari yang lain dalam surat At-Taubah ayat 31 eh, atau tafsir ayat ini dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan yuqalu li ahwani ahli nari azaban yaumil qiyamah dikatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat Allah mengatakan kepada orang ini ara'aita allau kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi apakah bagaimana kalau kamu memiliki dunia oh, bumi dan seisinya apakah kamu mau menebus diri kamu dari azab ini kata orang itu bala. Kata Allah, "Qad aradtu minka ma huwa ahna ahwana min zalika." Dahulu aku telah menginginkan dari kamu sesuatu yang lebih ringan dari hal itu. Itu apa? Aradtu minka wa anta bisulbika bisulbi abika Adam Allah tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi syai'an. Aku dahulu menginginkan saat kamu masih berada di sulbi bapak kamu Adam, aku menginginkan kamu untuk tidak berbuat syirik maksudnya misak tadi hmm. uh, surat al-arab 172 uh, aku menginginkan uh, kamu untuk tidak berbuat syirik namun kamu malah berbuat syirik di sini sebutan ahwani ahli nari azaban berarti di neraka Kemudian dalam ayat At-Taubah 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Dalam ayat ini orang Nasrani diponis dengan beberapa ponis. Pertama Allah memponis mereka mempertuhankan alim ulama dan pendeta. Kedua Allah memponis mereka ibadah kepada alim ulama dan pendeta. Ketiga Allah memponis mereka melanggar la ilaha illallah. Keempat Allah memponis mereka telah musyrik. Kelima Allah memponis mereka telah Eh, Allah ponis alim ulama dan pendeta mereka telah memposisikan dirinya sebagai arbab Tuhan-Tuhan selain Allah. Ketika ayat ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, uh, Rasul membaca ayat ini di Abi Hatim, sahabat Rasul karena Nasrani, saat itu masih Nasrani. Ketika mendengar ayat ini dengan kondisi yang lima tadi diantaranya Adi mengatakan tentang orang Nasrani lasna na'buduhum. Kami tidak pernah beribadah kepada alim ulama dan pendeta. Ya. kenapa Allah mempunyai kami musyrik mempertuhankan mereka? Karena kami nggak pernah salat sujud kepada mereka. Jadi Adi tidak tahu bentuk syirik macam apa yang Allah sematkan kepada mereka. Syirik taat. Ya. Akhirnya Rasul menjelaskan alaih yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimunahu bukankah alim ulama dan pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan terus kalian mengikutinya ikut menghalalkan bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan terus kalian ikut-ikutan mengharamkan kata Ali ya memang realita kami seperti itu menyandarkan hak hukum kepada alim ulama dan pendeta kata Rasul fatilka ibadatuhum itu bentuk peribadatan orang Nasrani kepada alim ulama dan pendeta di sini orang Nasrani adi tidak tahu bahwa mereka itu melakukan kemusikan, tapi tahu perbuatannya penyandaran hukum kepada selain Allah yeah. namun Allah tetap memponis mereka sebagai orang musyrik padahal dalam surah Al-Fatihah orang Nasrani ponis abdolim ya, orang sesat orang sesat beramal tanpa dasar ilmu kan gitu kemudian juga uh, dalam surat Al-Taubah ayat 20 ayat 6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah jika salah seorang orang dari orang musyrik itu meminta perlindungan kepada kamu maka berilah dia perlindungan sampai mendengar firman Allah sebelum mendengar firman Allah karena dia berbuat syirik disebut orang musyrik hmm. dan hatta yasma iya. kalam Allah ketika uh, Rasul min, izin kepada Allah untuk memintakan ampunan buat ibunya yang meninggal di atas ajaran syirik. Turun ayat maka nalin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli disebut orang-orang musyrik juga. Kemudian dalam uh, tentang orang-orang yang taklid atau yang bodoh dalam surat uh, Al-A'raf juga Allah mengatakan hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhifan minan nar qala likullin dhifun walakin la ta'lamun ketika para pengikut dan yang diikuti masuk neraka semuanya orang yang ikut-ikutan mengatakan kepada yang diikutinya ya Tuhan kami mereka telah menyesatkan kami artinya mereka jahil bodoh disesatkan oleh para tokohnya. Berikan kepada mereka lipatan azab. Kata Allah Pak, likulin di pun masing-masing dapat lipatan azab. Tapi kalian tidak mengetahui di sini Allah me memasukkan yang bodoh dengan para pengik dengan yang diikutinya. Hmm. Taklid tidak jadikan alasan kebodohan tidak jadikan alasan. Juga ayat-ayat yang lainnya. Adapun hadis dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW ditanya tentang e, seorang sahabat bertanya tentang ayahnya yang meninggal di atas kemusyrikan jahiliyah sebelum datang dakwah Rasul. Rasul mengatakan Abu Kafinar, bapak kamu di neraka. Orang itu pergi wajahnya merah, kemudian Rasul memanggilnya Rasul mengatakan Inna Abi wa Abaka Finar, bapakku dan bapamu di neraka. Bapak saya Abdullah kata Rasul di neraka. Padahal Abdullah ini dan bapak orang itu termasuk orang yang Allah firmankan dalam surat Yasin, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun" supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang mana nenek moyang mereka belum diberikan peringatan sehingga mereka lalai. Hmm. Kemudian juga dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun supaya Allah Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka seorang pun pemberi peringatan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk di sini belum datang kepada mereka Quran belum datang kepada mereka risalah tapi karena mereka berbuat syirik Allah mengazabnya karena apa masalah syirik e, apa e, eh, dalil dalil terhadap kebatilan syirik itu sudah banyak sekali sebelum adanya diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad kisah Banul Muntafik datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang ayah mereka yang meninggal dunia di atas kemusikan zaman jahiliyah. Rasul mengatakan, Ala amrullah ma ataita alaihi min qabrin amiriyin au qurasyin min musyrikin faqul arsalani Muhammad fa ubashshiruka bima yasu'uka tujarru ala wajhika wa batnika finnar." Eh, demi Allah e, kamu kalau melewati kuburan orang musyrik baik itu Quraisy atau Daud katakan kepada orang yang dikubur itu buat saya diutus Muhammad untuk memberikan kabar kepada kamu bahwa kamu digusur di, e, digusur telungkup di dalam api neraka. Ini para orang-orang yang belum sampai Quran Rasul kepada mereka itu kan. Kemudian juga Eh, adapun itu al Quran. Kemudian ijma para ulama. Banyak sekali ijma para ulama tentang tidak diuzurnya pelaku syirik akbar dalam karena kejahilan atau taklid atau ijtihad atau tahwil. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab eh, rahimahullah dalam uh, syarah Sittati Mawadhi Minas Sirah ketika menjelaskan enam poin pelajaran dari Sirah Nabawiyah di poin ke 6 beliau mengatakan tentang E, orang-orang yang murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Wa minhum man sabata 'ala syahadataini." Walakinnahu aqarra bi nubuwati Musailamata dhannan minhu annahu asyrakahu fi nubuwah. Li'annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika fasaddaqahu wa ma'adzalika ajma'al ulama ala annahum murtadduna walau jahilu zalika wa man syakka fi riddatihim bahwa kafir. uh, di antara orang-orang yang murtad itu ada orang yang tetap di atas dua kalimat syahadat namun mereka membenarkan kenabian Musailamah. Karena uh, dia menduga bahwa Rasulullah SAW wasallam menyertakan Musailamah dalam kenabian. Karena Musailamah ini mengangkat saksi palsu yang bersaksi di hadapan manusia bahwa lama memang nabi. Di antara saksi palsunya ada Ar-Rajal Ibnu Unfuah, utusan Rasulullah dai untuk menyadarkan kaum Musailamah namun malah membelot kepada Musailamah dan menjadi saksi di hadapan Banu Hanifah bahwa Musailamah disertakan oleh Rasulullah dalam kenabian. Jadi tertipu oleh ulama su ini. Namun apa? Kemudian ucapan si saksi ini dibenarkan oleh banyak manusia tapi namun demikian para ulama, para sahabat ijma wa mereka itu murtaduna murtad walau jahilu zalika walaupun mereka tidak tahu bahwa itu adalah kekafiran. Itu pertama. Kemudian ijma yang kedua dinukil oleh Syekh Abdullah Abu Butin rahimahullah dalam kitab Al-Intisar li Hizbillahil Muwahhidin beliau mengatakan fal mudda'i anna murtakibal kufri awis syirkil akbar jahilan mujtahidan, مقلدا muta'awilan مجتهدا mujtahidan متأولا أو ma'zur mukhalifun مخطئا kitab wa sunnah wal ijma bila syak Orang yang mengklaim bahwa pelaku syirik akbar, kekafiran yang nyata, karena kebodohan atau karena taklid atau karena takwil atau karena ijtihad yang salah itu diuzur tidak ditakfir secara muayyan maka pernyataan ini menyelesaikan Alkitab tadi dalilnya was sunnah dan sunnah para uh, sunnah rasul tadi di antaranya wal ijma dan ijma para ulama ijma para ulama di dalam semua kitab fikih dalam bab berita ketika menuturkan eh, hal-hal uh, yang membuat orang murtad para ulama menyebutkan yang paling pertama adalah syirik akbar dalam masalah syirik akbar menyebutkan barang siapa menyekutukan Allah maka dia kafir mutlak gitu tapi ketika bahasan-bahasan kaitan dengan masalah yang butuh hujah secara khusus seperti barang siapa mengingkari wajibnya salat wa misluhu e, la yajhaluhu kafir wa in kana misluhu yajhaluhu fala yukafar ketika bahasan-bahasan yang butuh hujah para ulama menyebutkan kalau e, orang yang mengingkari wajibnya salat itu dia itu orangnya layak tidak tahu seperti orang hidup di negeri kafir asli mengingkari wajibnya salat saya kan tidak tahu karena tidak ada hujah, maka tidak dikafirkan. Tapi kalau orang yang semacam dia itu tidak layak tidak tahu, maka kalaupun dia tidak tahu maka dikafirkan. Mhm. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Sahih dari Imam Muhammad Abu Daud juga mengutus orang untuk membunuh seorang laki-laki yang menikahi ibu tirinya, mantan ibu tirinya. Rasul mengatakan bunuh orangnya, ambil hartanya. Rasul tidak mengirimkan orang untuk menegakkan hujah. Kenapa? Ini masalah zahirah. Hujjah itu adalah keberadaan di tengah kaum muslimin. Kan dalam masalah adalah masalah hujjah itu ada masalah tauhid, adalah masalah yang kaitan dengan hujjah risaliyah. Ini dibagi dua juga. Adalah masalah il zahirah, adalah masalah il khafiyah. Kalau masalah masalah syirik tauhid ini walaupun tidak diutus Rasul hujjah sudah banyak tadi kan diantaranya. E, eh, adapun dalam masalah yang kaitan dengan hujjah di sini ada masail zahira ada masail khafiyah, masail zahira masalah yang diketahui umum oleh kaum muslimin seperti wajibnya salat, zakat, saum, haji, haramnya zina, mencuri, menikahi mahram itu masail zahira Nah, hujah dalam masalah zahira ini kaitan dengan syariat bukan tahu, tapi ada kesempatan untuk tahu. Makanya Imam e, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukil ijma para ulama orang mengingkari wajibnya zakat sedangkan dia hidup di tengah kaum muslimin maka dia kafir dengan ijma para ulama walaupun dia tidak tahu karena orang semacam dia tidak layak tidak tahu. Makanya Rasul membunuh orang yang menikahi ibu tiri tanpa menegakkan hujah karena hujah keberadaan dia di tengah kaum muslimin. Tapi kalau orang semacam dia itu hidup di tengah kafir asli, layak tidak tahu maka tidak dikafirkan sampai dikasih hujah. Itu adalah masail zahira. Kalau masail khafiyah seperti orang mengatakan Al-Qur'an makhluk, Allah tidak dilihat di akhirat atau orang mengingkari azab kubur, nah ini hujah itu adalah nikos, diskusi, munazarah gitu. Nah, kaitan tadi jadi para ulama ijma bahwa pelaku syirik akbar karena kejahilan, taklid juga ijtihad tidak diuzur Adapun tadi ijtihad apa e, kejahilan dan ke e, taklid kan jelas dalilnya. Kenapa ijtihad tidak terima? Ijtihad itu kan disebutkan boleh ijtihad dalam masalah yang tidak ada nasnya. Atau nasnya ada ihtimal. Sedangkan tauhid Allah mengatakan wa kadzalika nufasilul ayat walitas tabina sabilul mujrimin. Begitulah kami merinci ayat-ayat supaya jelas jalan orang-orang mukmin dan jelas jalan orang-orang kafir tidak ada kesamaran gitu kan. Makanya dalam masalah tauhid tidak ada ijtihad. Begitu juga takwil. Takwil itu berlaku dalam masalah yang ihtimal memiliki dua makna. Sekarang tidak ada ihtimal ini hukum illalillah kan. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah, tidak ada ihtimal. Makanya orang e, ijtihad bahwa sholat itu tidak wajib sunnah muakkadah kan nggak diterima ya. begitu juga masalah tauhid yang lebih dahsyat orang mentakwil bahwa waqimus sholat perintah suatu adalah dia mentakwil itu adalah sunnah muakkadah nggak diterima kenapa itu sorry makanya takwil itu tidak diterima dalam masalah yang sorry istihad juga tidak diterima dalam masalah yang sorry makanya dalam usul fikih la ijtihad ma'an nas tidak ada istihad dalam AA ketika adanya nas Makanya para ulama diantaranya Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim al ketika ditanya tentang orang yang melakukan syirik akbar karena kebodohan, kata beliau, "At-tauhid ma fihi jahlun." Yajhalul insanu syamsa. Tauhid tidak ada kejahilan, maksudnya tidak dianggap kejahilan dalam hal itu. Apakah orang jahil terhadap adanya matahari gitu kan? Maksudnya dalam masalah syirik akbar ini adalah e, masalah, masalah yang lebih dari sekedar masail zahirah. Makanya e, para ulama contohnya eh, Abu Bakar As-Siddiq dikarenakan orang-orang itu memposisikan Musailama sederajat dengan Nabi diponis murtad tanpa dikirim hujah dikirim pasukan Khalid itu Walid di sini sekedar mengangkat seseorang sederajat dengan Nabi ponisnya gitu bagaimana mengangkat orang sederajat dengan al Khalid dengan diberikan kewenangan pembuatan hukum yeah. dalam sistem demokrasi yang lebih dahsyat makanya dalam semua risalah aimatul dakwah tidak lepas dari bahasan tidak ada uzur e, karena kejahilan takwil istihad takwil tasyrik akbar e, pasti ada makanya saya Muhammad ketika ada orang namanya Ahmad ibn Abdul Karim al Ahsai dia menerima dakwah tauhid yang disampaikan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab adalah hak tapi tidak setuju dengan masalah takfir muayyan terus mengutarakan ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah yang pada bukan berkaitan dengan masalah syirik akbar tapi kaitan dengan masalah masalah khafiyah masalah khalqul Quran yang disana diuzur karena kejahilan nah, di diluruskan pemahaman tersebut bahwa ini bukan pada tempatnya buktinya apa Ibnu Taimiyah mengkafirkan Fakhruddin Ar-Razi padahal Fakhruddin Ar-Razi itu 50 tahun meninggal sebelum Ibnu Taimiyah lahir gitu kan bagaimana Ibnu Taimiyah menegakkan hujah belum lahir kan Kenapa ini masail zahir? Karena mengarang kita tentang indahnya ibadah kepada bintang pada Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang At-Tafsir Al-Kabir termasuk ulama Syafi'iyah. Walaupun di akhir hayat bisa jadi tobat kata beliau. Ketika Ahmad Ibn Abdul Karim ini menolak takfir Muayyan, Syekh Muhammad mengirim surat kepadanya mengatakan tentang hal hal qala wahidun minas sahabah ila zaman Mansur al-Bahuti anna haula yukaffaru anwa'uhum la'ayanuhum apakah pernah ada seorang dari sejak zaman sahabat sampai zaman Mansur al-Bahuti ulama zaman Syekh Muhammad bahwa pelaku syirik akbarnya hanya dikafirkan naunya saja tidak muayyannya jadi maksudnya pernyataan ini tidak ada dasarnya bukti tadi ijma-ijma para sahabat sebelumnya adalah dari dari Al-Quran